Saudara dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tidak pernah pilih kasih dan Allah juga tidak pernah pilih sayang. Dan Allah mencintai orang-orang yang mau menyebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi irhamku man fil sama. Sayangi semua apa yang ada di bumi. Kalau ingin yang di langit sayang kepadamu. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kalau ngomong-ngomong saat sifat Rahman dan Rahim, saya jadi teringat ada sebuah nasyid. Ah, pernah dengar gak nasyid ini? Simak. Pasti belum pernah dengar. Pernah dengar belum? Belum. Ya, iyalah belum dibaca. Allahu Rahman Allahu Rahim Allahu Yuhibbul Muhsinin وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير الله رحمن الله رحيم Rahman Allahu Rahim Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna ورازقنا وهو على كل شيء قدير Pemirsa, lagu ini masih ingat gak? Dulu sempat dihebohkan? Ah, bukan. Bukan Michael Jackson sebenarnya yang nyanyi. Yang nyanyi adalah orang Arab. Namanya Bika Zen. Kemarin saya ke Jeddah umroh, saya cari kasetnya. Sampai ke Jeddah saya dikerjain orang Jeddah. Saya tanya, tahu nggak lagu Allah Rahman Allah Rahim yang dijanjin Michael Jackson? <laughs> Kata dia, bukan orang Michael Jackson yang nyanyi, yang nyanyi orang kita. Namanya Bika Zen. Oh ya, kalau begitu saya mau beli. Dia bilang, ngapain buru beri jauh-jauh ke Jeddah? Orang dia punya saudara di Medan. Emang siapa? Bika Ambon katanya. <laughs> Baik segala puji aja bagi Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Salawat serta salam akan selalu kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ah, jangan lupa pemirsa, Rasul junjungan kita itu adalah pribadi yang sangat penyayang. Beliau itu adalah sosok pribadi yang memiliki kecerdasan sosial. Ah, kalau ngomong tentang kecerdasan sosial, ini akan kita bahas hari ini. Timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan sosial? Adalah sebuah kecerdasan yang ketika dimiliki seseorang, maka orang itu akan mempunyai sifat empati dan simpati. Artinya dia akan tampil menjadi orang yang tidak akan pernah bisa tidur kalau lihat kanan kiri tetangganya dalam kelaparan. Itu yang pernah dikatakan Rasul, "Wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." Kata Rasul, demi Allah, belum sempurna iman seseorang. Kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara kanan kiri tetangganya dalam keadaan kelaparan. Man bata syab'an, wajaruhu fi janbihi ja'iun. Jadi kalau ada orang tidur dalam keadaan kenyang, udah kenyang begini lagi, uh, itu. <laughs> Berarti imannya belum sempurna kalau kanan kiri tetangganya ada yang kelaparan. Nah, orang yang punya kecerdasan sosial itu suka memberi dek tanpa diminta. Kalaupun dia memberi, dia enggak gila pujian. Dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang punya kecerdasan sosial, dia tampil menjadi pribadi yang dermawan. Jadi kalau orang punya kecerdasan sosial, maka secara tidak langsung kecerdasan ini akan mengkikis sifat jelek yang namanya bakhil, medit, pelit, korep, buntut kasir, meregehese, Orang mereka apa keluarin bahasa hutan. <laughs> Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit apa cemekean, getabasa, kentut digenggam. Itu ciri-ciri orang pelit. Eh orang pelit begitu loh, kentut aja digenggam. Apalagi uang. Ah, orang yang punya kecerdasan sosial dia akan jauh pribadi kikir, pelit, koret, buntut kasir dan sahabat-sahabat lainnya. <laughs> Dia tampil menjadi pribadi yang dermawan, suka memberi tanpa diminta. Ah, itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya satu keistimewaan yang sangat dahsyat. Kalau beliau dikasih satu, Nabi membalas dua. Kalau Nabi diberi hadiah dua, Nabi membalas dengan empat. Selalu berlipat ganda. Kebalikan dari kita. Orang ngasih kita empat, kita ngebalas satu. Itu pun nyicil setengah mati. Iya. Lihat Nabi, kalau diberi hadiah satu, membalas dengan lebih. Itulah ahlak Rasul. Rasul punya sifat rahman, Rasul punya sifat rahim. Rasul tidak pernah pilih kasih, Rasul juga tidak pernah pilih saya. Subhanallah. Biasa, ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita yang dahsyat ini. Tapi setelah yang mau lewat ini. Pemirsa dimuliakan Allah Seperti yang tadi saya sudah sampaikan Orang yang memiliki kecerdasan sosial adalah tampilan pribadi-pribadi yang suka memberi tanpa diminta Termawan Kalau bahasa Arabnya sahiyun Orang yang suka memberi Lawannya bahilun ah, ah, ngomong-ngomong ah, soal pemberian Monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanusi Zak. Saya mau bertanya nih. Uh, ini uh, materi yang dibahas sekarang ini yaitu tentang kecerdasan sosial. Di mana saya ingin sekali di mana orang-orang ingin memberi uh, suka memberi kan. Dan untuk meyakini pemirsa sekalian dan diri saya sendiri Allah telah menjanjikan orang yang suka memberi itu akan mendapatkan kebajikan yang lebih daripada kita memberinya Itu gimana Ustaz? Oh gitu. Saya tahu nih kelihatan. Ingin memberi tapi dia pengen ada nggak janji Allah dibalas lebih, benar kan? Benar iya. ya. Emang sedang <laughs> lebih-lebih <laughs> ya. ah begini loh. Pertanyaanmu saya hubungi dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan, biasanya dibunyikan Allah manjaa bil hasana falahu asyru amsalihah Kata Ras kata Allah, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, apapun bentuknya, dia punya harta, dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Dia memberi satu, maka janji Allah falahu asyru amsalihah. Maka baginya Allah siapkan 10 balasan yang terbaik. Jadi kalau dirimu memberi seribu, maka sepuluh kali lipatnya berapa? sepuluh ribu engkau akan dapatkan Kalau engkau memberi seratus ribu Maka Allah janjikan satu juta menantimu Kalau sepuluh juta engkau salah satu juta engkau keluarkan Maka sepuluh juta akan menghampirimu ah, Saya sampaikan sebuah cerita nyata loh Ada sebuah kejadian Ada seorang pemuda Polos Lugu Aslinya dari desa Wong Deso nih Wong Deso, Wong Kato Dengan kepolosannya dia pergi ke Jakarta Kemudian dia kerja di salah satu toko baru satu bulan kerja, baru nerima gaji kemarin 500 ribu. Gaji pertama lo Ben, bayangin gaji pertama. Allah uji sifat sosialnya. Allah uji kecerdasan sosialnya. Allah uji iman dan takwanya. Tiba-tiba dia lagi ngerapiin barang, tiba-tiba datang seorang ibu tua, udah renta tua banget, memohon kepada majikannya yang punya toko, bosnya, untuk meminjamkan uang kepadanya. Ini ibu nangis-nangis, Pak, tolong dong, bisa enggak saya pinjam uang 500 ribu, Pak, anak saya kecelakaan. Majikannya yang kaya raya aja nggak mampu ngasih. Majikannya dengan gaya sombongnya berkata, keluar, emang ini toko mbahmu. Seenaknya mau ngutang-ngutang. Saya bikin toko ini jadi besar, itu perjuangan saya. Kita enggak kenal, enggak tahu, tiba-tiba main ngutang, keluar. Ah, orang yang dari desa ini, walaupun dia miskin, tapi hatinya kaya. Itu yang sering saya sampaikan Banyak orang ngaku-ngaku kaya pemirsa Uang banyak tapi hatinya miskin Banyak orang miskin loh tapi hatinya kaya Dia tampil loh sayang Dia hampirin ibu yang sedang menangis itu Diam-diam dia tanya Bu mohon maaf ya Tadi saya dengar-dengar ibu bilang ke atasan saya Mau minyak uang 500 ribu ya Ada anak ibu kecelakaan ya Boleh nggak saya menggantikan posisinya Biar saya yang beramal Walaupun saya orang miskin Tapi saya juga kepengen jadi kaya hati saya Tolong ibu ambillah uang 500 ribu ini Kalau ibu mau tahu Ini gaji pertama saya Saya digaji 500 Untung belum saya jajanin Saya kasihin ibu ini uang 500 Gak masalah saya gak ada uang Saya yakin Allah maha melihat setiap bentuk kebaikan Emang ada yang gak takut gak punya uang gak apa-apa Saya masih punya Tuhan Subhanallah dia kasihkan, singkat cerita dia berikan 500 ribu. Uh, apa yang terjadi sayang? Benar janji Allah. Fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat apapun yang kita lakukan di dunia ini. Allah gerakkan ada satu orang kaya, usahawan, kebetulan lagi belanja di tokonya. Orang kaya ini ngedengerin perbincangan antara si wong deso ini dengan ibu yang menangis tadi. Orang kaya itu terhadap Allah dek, dek Tadi saya lihat majikan kamu yang kaya aja nggak sanggup minjamin 500 Kamu yang miskin gak punya apa-apa gaji pertama 500 semuanya kamu kasihkan <laughs> luar biasa Kalau saya aja mungkin gak sanggup Tapi kamu luar biasa Saya mau nanya kamu dari mana? Dari di Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن